memegang agama di zaman seperti ini ibarat memegang bara api kalau dipegang terus tangan melonyoh apa melonyoh bahasa Indonesia the meloncot betul <clears throat> tapi kalau nggak dipegang ya lepas emang sulit sehingga sekarang lagi marak satu fenomena beragama hanya pada waktu-waktu tertentu di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama Islam hanya dilaksanakan di tempat-tempat tertentu, di tempat yang lain Islamnya udah diselehkan. Digeletakkan nih loh. Ah, kalau kesempatan ngaji kayak gini ya, oh Islam wabah, pakaiannya berukut ruwapet, laler kayak cuma lebu. Nabi coba di luar majelis taklim, di luar tabligh akbar. Pakaianmu yang ini terus. Embel. Kadang kalau lagi di rumah, ndak pakai kerudung, ndak pakai baju, kocomo motoan Dodoe dikai tutupe cingkir kiwa tengen. luyar kluyur nyang toko, nang ngonti luyar kluyur wis ngono iku. Iya kok kuning ngono ireng mulus. Halo. Lo kan memang sekarang ini banyak, pakaian itu yang penting tren, yang dikejar mode. Soal nutup aurat ini nomor petang belum itu. Kadang pakaiannya transparan, bahannya toko plastik. Kalau ndak gitu ya full press body. Melefet, ngafret, bahannya toko karet. Ini cara Jepang ya pateng pecotot. Itu yang mengganggu jalannya revolusi. Sembuh. Kalau lagi di dalam masjid Islam, tapi di luar masjid Islam hilang. Dan juru masjid Islam, Sholat yang geger wong sak masjid. Kalau bacaan niat usun Usun Usun Yang lain udah jalan nih eh, dia masih usal usal usal usal usal usal. Ora tekan-tekan gon usun Bareng wis dadi nek takbir medeni. Nyengkah-nyengkah ketawa-ketawa yang ngangkat Allahu akbar. Malaikat itu sampai lari.

Saking fasih. Ya. rukunya lama, sujud lama sekali. Wong sujud itu nyosop tok. Pitung puluh telu menit. Gak dijunjung-junjung. Soalnya keturun. Kadang iku leh maca biru ihram ngeses-ngeses ngetok no islame gerakan tangannya kayak pasang jurus pencak silat hmm. tapi turun dari masjid nyolong sandal ini kan berarti di dalam masjid Islam tapi di luar masjid udah nggak Islam kalau di dalam masjid zikir mantep sambil pegang tasbih diputar wer wer wer le hello le hello le hello le hello tasbih protol Ganti tasbih meneh. Wah, wah, la ilallah, la il. Protol meneh. Wis pokoke merotolno tasbih 22. Mantep dikire. La ilallah, le il. Tapi duwe utang gak nyaur. Ada kayak gitu. Ono iki wonge teko kok. Aku ngerti wonge. pokoknya wonge lunggu, Wonge yang main guyu ya. Wonge gawe kudung kok. nek istighfar astagfirullah hul astagfirullah hul astagfirullah hul tapi saya renten nganakno duit ngutangi dome nyaure cagak listrik ngutangi neker bayar bal ndak sumbut ketika ngaji terpelajar tapi di luar kurang ajar ketika zikir beradab tapi di luar biadab di masjid taat di luar maksiat di masjid zikir di luar kentir nang masjid wiritan nang jaba gendaan Nah, ini bocah ono kok. Halo. Berarti Islamnya kan tidak kontinu. Islamnya kumat-kumatan, temporer. Kadung kumat yo ya metu Islame, kadung gak kumat yo ya metu gendenge. Jangan lupa kita dulu sudah pernah dapat wasiat yang hebat dari seorang tokoh yang juga hebat menurut saya. Beliau adalah almarhum Mbah Surip radhiyallahu anhu Nah, gue tak cerita nih tokoh-tokoh sufi orang arah kenal, tapi nih Mbak Surip mesti hafal Itu kan ada wasiat yang luar biasa dari Mbak Surip. Tak gendong. saya nyaut sama ibu-ibu tok. Iki lanang lanangnya gagah gagah ini kok loyo. Iku jenengin nafsu besar tenaga kurang. Ayo semangat tak gendong lagi tak gendong ini filosofi menurut saya agama itu harus kita gendong kemana-mana kalau pengen jadi orang baik jadi orang bener selamat mulia dunia akhirat kuncinya kapanpun dimanapun apapun yang kita lakukan dan kemanapun agama harus selalu tak gendong yakin tadi wong apik yakin dadi wong bener yakin dadi wong selamat dunia akhirate asal kemana-mana selalu gendong agama kenapa orang salah kenapa orang dosa kenapa orang berbuat maksiat kenapa orang kok sampai keliru ya karena agamanya nggak digendong ngapunten para pejabat negeri ini andaikan selalu gendong agama nggak ada pejabat yang korupsi betul Pak Camat ya? ngene Samad. Mohon maaf karena yang korupsi jelas pejabat, nggak mungkin tukang becak sing korupsi. Nggak mungkin tukang ngedos. Halo. Nah, aku ngomong ini yuk ya kau pendel soalnya aku yang hapus nggak tak korupsi. Makanya lek kaya aku ngomong berantas korupsi, pantes wong ora ana kesempatane. Pak Camat ya ora wani, cili mek KPK. Ngapunten. Loh, kenapa kok sampai korupsi? lo emang agamanya nggak digendong? Ndak ono tanda tangan MOU kesepakatan apa korupsi karo moco solawat ndak ada. Ndak ada. Maling itu ndak mungkin nyuri kok andaikan pegang agama, andaikan agamanya digendong. Kenapa sampai nyuri? Agamanya nggak digendong. Sampai hari ini belum pernah terjadi. Ada copet beraksi nyaut sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Wurr. Maka sekarang Indonesia ini darurat kriminal, darurat narkoba. Solusinya apa? Agama solusinya. yang kena narkoba, yang terlibat kriminal, itu karena emang rata-rata agamanya nggak ada. Betul? Solusinya yaitu agamanya nggak digendong kok. Makanya kalau kepingin. Jadi bener selamat api solusinya agama. Alangkah indahnya